واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Ahad siang 2 Rabiul Awal 1437 Hijriah kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia kita berdoa Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik ya Allah kami memohon kepada engkau untuk mencintai dan mencintai orang-orang yang mencintai dan mencintai amalan-amalan yang mendekatkan diri kami ke dalam kecintaan kepadamu. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah. ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين Wahai yang maha hidup dan berdiri sendiri Dengan rahmatmu kami memohon pertolongan dalam keadaan yang sempit Perbaikilah seluruh urusan kami Dan janganlah sandarkan diri kami kepada diri kami walau sekejap mata pun. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada tema bagai melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan karena nanti di dalam kajian ini banyak akan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka janganlah kita bakhil terhadap diri kita sendiri jangan kita tidak tahu diri akhirnya tidak menggunakan kesempatan sebaik-baiknya dalam hadis sahih Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi." Orang yang bakhil, kikir, pelit, korek adalah orang yang disebutkan namaku di hadapannya dan dia tidak menyebutkan atau tidak bersalawat atasku. Di dalam hadis yang lain riwayat Imam Ibnu Khuzaimah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda Ragima anfu rajul man dzukirtu indahu falam yusalli alayya Tersungkur hidung seseorang ke tanah Itu adalah istilah orang Arab dalam peribahasanya. Tersungkur hidungmu ke tanah. Maksudnya dia mendapatkan kerugian. Kenapa dia mendapatkan kerugian? Karena punya kesempatan, ada sarana, ada kesempatan emas, dia akibat lalaikan akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Hadis ini ada sambungannya. Dia tiga perkara. Yang kalau kita baca semuanya, itu kita akan lebih paham bahwa orang yang rugi, orang mohon maaf bahasa saya, orang dungu, nggak tahu diri, dungu, punya kesempatan ada di depan kesempatan, tidak ada yang menghalanginya untuk menggapai kesempatan tersebut. Akhirnya dia karena lalai, lelet, dungu tadi akhirnya nggak dapat apa-apa. Lihat hadis Rasul, rahima anfu rajul tersungkur hidung seseorang ke tanah man adraka Ramadan falam yughfar lahu fadakhala an-nar Tersungkur hidung seseorang ke tanah Siapa yang mendapati bulan Ramadan Lalu tidak diampuni dosanya Kan aneh Ramadan bulan ampunan, malah tidak diampuni dosanya. Ramadan bulan dimerdekakannya para makhluk-makhluk hamba-hamba Allah dari neraka, malah dia masuk neraka. Ramadan bulan berkah. Rasulullah SAW bersabda, "Ja'akum Ramadan Syahrun Mubarak telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh berkah, tapi nggak dapat berkah. Ini namanya dulu Ada kesempatan di depan dia tidak gunakan. Kenapa? Dia seperti itu tidak diampuni dosanya dan masuk ke dalam neraka karena Ramadan yang dia anggap hari-hari biasa. Yang kedua, rahimah anfu rajul. Tersungkur hidung seseorang ke tanah Man adraka abawaihi indal kibar falam yudkhilahu an-nar falam yudkhilahu al-jannah fadakhala nar fa'ab'adahu Allah. Tersungkur hidungnya ke tanah. Dia mendapati orang tuanya sudah tua. Ada kesempatan untuk bakti, dia tidak gunakan. Malah dia durhaka, malah dia menjauh dari orang tuanya. Orang tuanya diusir dari rumahnya. Maka akhirnya tidak memasukkannya ke dalam surga, memasukkannya ke dalam neraka dijauhkan oleh Allah. Ada kesempatan. Rasulullah SAW bersabda tentang orang tua, al-walid awsatu abwabil jannah. Kedua orang tua itu adalah pintu terbesar, pintu terluas masuk surga. Eh dia abaikan, masukkan ke panti jompo. Salah satu yang di, sangat didampakkan oleh orang tuanya adalah dia berkumpul dengan anaknya, ngobrol walau semenit, walau dua menit, walau tiga menit, lima menit. Itu tidak pernah terjadi. Dan ingat, bakti cuma bukan cuma untuk ngirim, bu pak ini sejuta, selesai tugasnya. Enggak, itu bukan bakti. Ya, Kemudian yang ketiga radhi ma anfu rajul man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi tersungkur hidung seseorang ke tanah, disebutkan namaku di hadapannya dan dia tidak bersalawat. Bersalawat amalan yang sangat utama. Ada kesempatan, tidak ada yang menahannya. Mudah bersalawat. cuma menggerakkan lisan, memahamkan di dalam hati. Maka dia mendapatkan keutamaan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man shalla alaihi wahida, sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa yang bersolawat atasku satu solawat, Allah akan memujinya sepuluh kali di hadapan para malaikat. Maka ini yang pertama. Ketika tema kita nantinya bagai melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan kita menjadi orang yang dungu tadi. Yang akhirnya diberi gelar oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bakhil, punya kesempatan mudah bersalawat tapi dia tidak gunakan. Baik. Yang kedua yang ingin saya sampaikan sebelum kajian kita, doa yang saya baca tadi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Fatimah radhiyallahu anha hadis riwayat Imam Ibnu Majah. "Ma yamna'uki an taquli" Apa yang menahanmu untuk mengucapkan idza amsayti wa idza asbahti? Setiap pagi dan sore setelah salat subuh. Doanya, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nasta'in. Wahai yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri. Dengan rahmatmu kami meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Aslih syani kullah, perbaiki seluruh urusanku. Fala takilni ila nafsi tarfata'in Jangan sandarkan diriku kepada diriku walau sekejap mata. Pelajaran menarik Bapak Ibu saudara-saudari dari hadis ini, benarkah kita sudah menyembah Allah? Beginikah orang yang menyembah Allah sudah lama tangan kita tidak mengadah kepada Allah? Sesombong itukah kita di hadapan Allah? Sudah lama kita bersandar kepada kekuatan kita, tim kerja kita, harta kita, sudah lama kita lupa yang kita sembah. Ini pelajaran pertama. Menjadilah hamba Allah yang yang benar-benar menghambakan dirinya. Dan Allah paling suka seperti ini. Ya ayu ya Qayyum birahmatika rahmatika Wahai yang maha hidup dan berdiri sendiri. Dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Pelajaran yang kedua. Ya, Ingat tadi pelajaran pertama, beginikah kita menyembah Allah? Allah yang kalau bapak ibu saudara saudari ditanya siapa sembahanmu, bapak ibu akan menjawab Allah. Mana buktinya? Berdoa jarang. 24 jam Allah berikan kepada kita. Berapa lama kita menyembah Allah, berdoa kepada Allah, minta dalam hal apapun. Sedurhaka inikah kita kepada Allah? Seburuk sangka itukah kita kepada Allah sehingga tidak mau berdoa? Sekuat itukah kita? Sebagaimana dilakukan oleh Ibrit, wa inna alaihi laqawiyun amin. Aku mampu itu dan sangat kuat. Sebagaimana dikatakan oleh Karun, seperti itukah kita? Dia mengatakan wa inna ma utitu ala ilmin indi. Harta sebanyak ini didapatkan karena yang aku miliki, kepintaran yang aku miliki. Seperti itukah kita? Berapa lama kita berdoa kepada Allah? Sembahan kita yang kita sembah. Sembahan yang kita selama ini kita tinggalkan. Sembahan yang selama ini kalau seandainya ada urusan kita langsung bayar selesai. Oh ada jabatan, ada tahta. Lupa dengan Allah. Seperti itu kamu hamba Allah. Wallahi durhaka. Dan perlu kita ketahui bahwa yang tidak berdoa berdosa. Dosa besar. Dan dianggap sombong oleh Allah. Wa rabbukum ud'uni astajib lakum. Rob kalian berdoa, berfirman, berdoa kalian kepada aku. Aku langsung akan kabulkan. Innal yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Orang-orang yang menyombongkan dirinya tidak mau beribadah kepadaku, tidak mau berdoa. Sombong itu kan kita. Saya pintar, saya bisa. Nggak ya usah Allah. Allah nanti, opsi terakhir. Kalau sudah kepepet banget bau Lihat setiap pagi dan sore Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada anaknya Tidaklah wasiat tersebut diberikan kepada Rasul kepada orang yang paling dia sayangi kecuali wasiat tersebut adalah sesuatu yang sangat berharga. Bapak Ibu saudara-saudari lihat apapun masalah kita rumit hidup di dunia ini rumit masalah banyak Masalah yang berkaitan dengan agama, masalah yang berkaitan dengan anak, masalah yang berkaitan dengan istri, bahkan ada yang mungkin sekarang datang ke sini demi hanya ingin mencari ketenangan hati, lepas dari semua permasalahan. Maka jangan lupa yang mengatur masalah Allah Subhanahu wa taala. Saya nasihatkan untuk diri saya pribadi dan kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Jangan pernah hadapi masalah kecuali bersama Allah. Ya hayu ya Qayyum bi ke Jangan pernah hadapi kenakalan istri Jangan pernah hadapi kenakalan suami, jangan pernah hadapi kebobrokan anak, jangan pernah hadapi masalah rezeki kecuali dengan Allah. Minta kepada Allah. Sudah begitu lama kita tinggalkan Allah. Masalah apapun, dunia kah, agama kah, minta sama Allah. Sudah begitu lama kita tinggalkan Allah. Begini kan namanya Abdullah hamba Allah. Kemudian yang sangat menarik lagi perhatikan. Aslih li sya'ni kul. Fala takilni ila nafsi tarfata Perbaiki seluruh urusanku. Lihat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Ya Allah jangan sandarkan diriku kepada diriku walau sekejap mata. Siapa yang paling tahu kebutuhan diri? Siapa yang paling tahu kebutuhan kita? Tidak ada kecuali kita. Kita ingin ini, kita ingin itu, kita berangan ini, kita berangan itu, kita ingin semua yang kita inginkan. Hanya kita yang mengetahuinya. Itu pun di dalam doa tadi tidak boleh kita bersandar kepada Allah, tidak boleh kita bersandar kepada diri sendiri. Padahal tidak ada yang mengetahui kepentingan dirinya kecuali dirinya sendiri. Dalam keadaan seperti itu tetap tidak boleh bersandar kepada diri. Apalagi bersandar kepada makhluk lain. Diri kita yang paling paham tentang kita. Saya haus, saya akan minum, saya harus nyari air kalau begitu. Saya harus bekerja, ingin makan. Saya tahu kepentingan saya, keperluan saya, cita-cita saya. Tetapi tetap Pak, Bu, tidak boleh kita bersandar kepada diri kita. Ibadah-ibadah yang selama ini kita tinggalkan, semakin kita kenal kajian, semakin kita duduk di majelis ilmu, hati semakin keras, hati semakin kasar, tidak pernah menangis karena Allah. Hati-hati itu. Yang belum pernah menangis karena Allah terindikasi hatinya keras membatu. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijara au ashaddu qaswa. Kemudian hati mereka membatu seperti batu bahkan lebih keras daripada batu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita ingin kerjakan udah lama nggak sholat malam. Udah lama Al-Quran kita tinggalkan Sudah lama saya terlalu sombong Tidak berdoa kepada Allah Sudah lama saya ingin bersedekah tapi gak diberi petunjuk. Sudah lama saya berani, berumroh. Ada uang, ada kesempatan, ada sehat. Tapi gak ada petunjuk. Sudah lama ibadah-ibadah yang dulu merupakan kelezatan di dalam hati. Baca Quran, tapi kok saya tinggalkan? Gak bisa saya kembali, susah. Maka ingat ini, la taqilhu ila anfu ila nafsik. Jangan sandarkan itu pada dirimu walau sekejap mata. Sandarkan itu kepada Allah. Kalau diri kita yang kita tahu kebutuhan kita, keperluan kita tidak boleh kita bersandar dengannya apalagi kepada yang lainnya. Bersandarlah kepada Allah. Maksiat. Saya ingin Ustaz lepas dari maksiat terutama maksiat-maksiat tersendiri maksiat yang tidak dilihat oleh manusia mengganggu hati saya tidak tenang Ustaz saya ingin lepas dari mencari harta dengan cara yang haram. Saya ingin lepas dari melihat yang haram. Saya ingin lepas dari melakukan yang haram. Apapun maksiatnya. Tapi kok susah maka jangan pernah bersandar dengan harta, tahta, jabatan. Jangan pernah bersandar dengan tim kerja, kekuatan, bersandar kepada Allah. Bayangkan, untuk keperluan diri sendiri tidak boleh bersandar kepada diri sendiri, padahal kita tahu kepentingan kita. Bagaimana kita bersandar kepada orang lain? lebih tidak diperbolehkan lagi karena tidak ada yang mengabulkan seluruh yang kita harapkan kecuali al hayyu al qayyum yang maha hidup dan berdiri sendiri Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sekarang tema kita bagai melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema ini sebenarnya <clears throat> tujuannya adalah jadi kerangka berpikir dari tema ini begini. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu mereka menggapai ridha Allah Sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat 100 dan ayat-ayat yang semua ayat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa para sahabat dan kaum beriman dijanjikan surga itu masuk semua para sahabat. Semua ayat dalam Al-Quran yang Allah menjanjikan untuk kaum beriman surga, semuanya ayat tersebut masuk di dalamnya kategori para sahabat. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, para sahabat Nabi menggapai ridha Allah dan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surat At-Taubah ayat 100, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار Zalikal fauzul azim. Generasi pertama yang masuk Islam dari kaum muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan mereka telah disediakan oleh Allah surga eh, apa Allah meridhai mereka lihat ini para sahabat dapat ridha Allah Allah meridhai mereka dan mereka ridha atas Allah dan Allah telah menyediakan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Ini ayat menunjukkan bahwasanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mereka mendapatkan ridha Allah yang berujung surga. Ayat yang lain yang menunjukkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mendapatkan ridha Allah dan berujung surga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat 26 Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah Orang-orang yang berbuat baik dalam keimanannya maka mereka akan mendapatkan al-husna, surga. Bagus nama anak laki-laki dikasih nama Husna. Kalau perempuan Hasna. Waziyadah dan tambahan dari surga. Apa itu? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini adalah untuk para sahabat. Redaksinya ditujukan kepada para sahabat. Karena mereka lah orang-orang yang aksanu, berbuat ihsan dalam imannya. Kemudian dalam surah Nisa ayat 95, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim." Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim qa'idina darajah wa kullan wa'adallahu al-husna wa faddala Allahu al-mujahidin 'ala al ajran 'azima. Tidak akan sama niat Pak. Tidak akan sama orang yang duduk dari kaum beriman tidak ikut berperang dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah mempertaruhkan nyawa dan harta. Allah akan meninggikan orang-orang yang berjihad dengan harta dan nyawanya dibandingkan dengan orang-orang yang hanya duduk-duduk saja dengan satu tingkatan. Di sini terdapat pelajaran menarik sedikit menyimpang dari tema kita bahwa Pak, nggak akan sama. Yang beramal dengan yang tidak beramal nggak sama. Tidak akan pernah sama yang semangat beramal dengan yang lalai beramal Tidak akan pernah sama. Meskipun semuanya masuk surga, tetapi beda tingkatan-tingkatan surga sesuai dengan amalnya. Makanya Allah mengatakan wa kullan dan setiap dari orang beriman wa'adallahul husna. Orang beriman yang dimaksud di sini adalah siapa? Para sahabat. Setiap dari orang orang yang beriman itu para sahabat dijanjikan oleh Allah surga. Ini ayat yang lain yang menunjukkan bahwa para sahabat masuk surga. Ayat yang lain surat Al-Bayyinah. Tadi ayat berapa, Pak? an ayat 95. Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau tidak salah ayat yang ke-7 dan ke-8. Innal ladzina amanu wa aminu salihat Ulaikahum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka lah orang sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Pahala mereka di sisi Allah adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ayat yang dimaksud di sini juga siapa? Para sahabat. Baik, Ustaz. Apa maksudnya? Itu mukaddimah saya. Maksudnya adalah para sahabat Nabi. Ini kan tema kita bagai melihat Nabi Muhammad SAW. Jadi kerangka berpikir dari kajian ini adalah Nabi eh, para sahabat Nabi dijamin masuk surga. Dengan sebab apa? Ingat, kajian ini nggak akan masuk ke dalam hati bagi siapa yang ingin berlama-lama di dunia. Kajian ini tidak akan masuk ke dalam dalamnya hati bagi siapa yang tertipu dengan dunia. Cabut sekarang. Kajian ini tidak akan benar-benar bisa dirasakan, dimasukkan ke dalam jiwa dan perasaan kita. Siapa yang masih orientasinya dunia, harta, uang, perak, emas. Enggak. Kajian ini akan sangat bermanfaat siapa yang ingin bertemu dengan Allah. Allah yang kita sembah selama ini. Allah yang kita ruku. Allah yang apabila kita butuh sesuatu kita minta. Dan Allah memberi. Kita ingin bertemu dengan Allah. Sembahan kita selama ini. Sujud kita hanya untuk kita berada hanya untuk padanya. Harta yang kita cari capek, keringat, menempuh hujan, menahan panas, kita jalankan hanya di jalan atas perintah. Mana hati? Ingin bertemu dengan dan ini iman ini ibadah. Perasaan ingin bertemu dengan Allah itu ibadah. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka niscaya Allah akan bertemu, mencintai untuk bertemu dengannya. Ibadah. Kajian ini tidak akan bermanfaat kepada hati-hati yang masih mikirin dunia, harta, emas, perak, rumah, pekerjaan, perusahaan, kerjaan di kantor enggak. Bapak Ibu saudara-saudari perhatikan baik-baik. Para sahabat Nabi masuk surga. Kenapa? Salah satu penyebabnya adalah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, saya baru menjelaskan kerangka berfikir tentang kajian ini. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu masuk surga, tempat yang paling indah, tidak ada tempat nikmat yang paling indah kecuali surga. Dengan sebab apa? Mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan mereka bisa mencintainya? Ini yang kita kupas. Karena mereka melihat sosok sulung Sosok Nabi Melihat sosok manusia sempurna Melihat seorang yang wajib kita imani Padahal kita belum pernah melihatnya Sosok yang pernah ada di atas muka bumi Dengan takdir Allah kita belum pernah bertemu dengan Tapi kita mengimaninya. Dan keimanan tersebut wajib Yang tidak punya iman terhadap Rasul Tidak mencintai Nabi Tidak sah imannya Dan diancam neraka Kenapa para sahabat Masuk ke dalam surga mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebabnya. Kenapa mereka bisa mencintai Nabi Muhammad SAW? Karena mereka melihat sosok Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ingin kita ungkap. Makanya tema kita bagai melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan menceritakan beberapa hal tentang akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menceritakan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kita ingin memulai dulu dengan sebuah perkara penting. Yakini baik-baik bahwa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib hukumnya dan yadullu ala kamalil imanil wajib alladhi la yamliku tuwu'ida bin nar yang menunjukkan kepada keimanan yang wajib yang apabila dia tidak memilikinya diancam dengan neraka garis bawah itu baik-baik poin pertama tentang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kewajiban mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib dan dia merupakan tanda keimanan yang wajib yang apabila seseorang tidak memilikinya diancam dengan neraka. Kalau ada seseorang mencintai orang lain di atas dibandingkan kecintaan dia kepada Nabi Muhammad SAW, maka bisa dipastikan diancam neraka dia. Lihat hadis berikut riwayat Bukhari dari Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Kunna ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidun bi yadi Umar." Kami pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya Umar. Faqala lahu Umar radhiyallahu anhu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli shayin illa min nafsi." Ya Rasulullah, sungguh engkau adalah sosok yang aku lebih cintai dibandingkan hal apapun kecuali dibandingkan diriku. Berarti ada diri Umar radhiyallahu anhu, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru seluruh hal. Berarti masih ada yang dicintai Umar lebih tinggi dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La walladzi nafsi biyadih." Tidak demi jiwaku yang berada di tangannya, hatta na ahabba ilaik min nafsik. Sampai tidak sempurna maksudnya. La di sini maksudnya tidak sempurna. Sampai kamu mencintai diriku lebih dibandingkan dirimu. Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Fa innahu al-an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi." Sesungguhnya sekarang wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, demi Allah engkau lebih aku cukai, cintai dibandingkan diriku sendiri. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-ana ya Umar." Sekarang engkau wahai Umar Maksudnya kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala beliau mengatakan al-ana kamula imanu sekarang sempurna imanmu. Ini menunjukkan bahwa wajib mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam di atas seluruh apapun dan siapapun. Apapun dan siapapun wajib mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di atasnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam hadis tadi terdapat penekanan tentang kewajiban mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Nabi Muhammad SAW sampai bersumpah wallazi nafsi biyadi demi jiwaku yang berada di tangannya tidak akan sempurna imanmu sampai engkau mencintaiku lebih daripada dirimu. Ini penekanan tentang wajibnya mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan diri sendiri. Dari yang lain yang menunjukkan wajibnya mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda fawalladhi nafsi biyadih la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in demi jiwaku yang berada di tangannya tidak beriman salah seorang dari kalian sampai aku ia lebih cintai dibandingkan kedua orang tuanya dan anaknya. Lihat penjelasan menarik oleh al Hafid Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Bapak Ibu saudara-saudari, kenapa disebutkan di sini sampai aku ia lebih cintai dibandingkan dari orang tuanya, anaknya. Kenapa disebutkan orang tua dan anak? Ada yang bisa jawab? orang Karena manusia tidak ada yang lebih mencintai, dia cintai kecuali anak dan orang tuanya. Tetapi meskipun demikian, tetap kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih kita dahulukan dibandingkan kecintaan kepada orang tua dan anaknya. Ini menunjukkan penekanan terhadap cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanda keimanan yang sempurna, maka orang yang lebih mendahulukan cinta kepada selain Nabi, dia akan mendapatkan ancaman sebagaimana cinta kepada Nabi Muhammad SAW tanda keimanan sempurna kebalikannya pemahaman balik darinya yang mencintai selain Nabi atau mencintai selain Nabi lebih tinggi dibandingkan Nabi Muhammad SAW maka pada saat itu diancam apa ancaman lihat Ancaman orang yang lebih mencintai selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya. Surah Taubah ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها wa masakin tardawna ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih i wallahu la yahdil katakan wahai Muhammad lihat nih jika kalian jika bapak-bapak kalian orang tua anak kalian saudara kalian, istri kalian, kerabat kalian, harta yang kalian dapatkan, dan perdagangan yang kalian takut hancur, dan tempat tinggal yang kalian sukai, lebih kalian cintai dibandingkan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah. Fatarabbasu tunggulah. Al-Allamah Az-Zamakhsyari yang mempunyai kitab Tafsir Kasyaf beliau mengatakan wahadhi ayatun syadidatun la tura ashadda minha ayat ini ayat yang paling keras peringatannya tidak pernah ada ayat lebih keras peringatannya dibandingkan ini fatarabbasu tunggu tunggu apa tunggu apa Pak yang lebih mendahulukan delapan tadi dibandingkan Allah dan Rasulnya tunggu apa Tunggu siksa. Peringatan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi dari Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiya bi ya'tiya Allah bi amri sampai datang perintah Allah wallahu la yahdil qaumal fasiqin lihat Allah memberikan gelar orang yang lebih mendahulukan cinta kepada delapan tadi dibandingkan kepada Rasulullah adalah orang yang fa fasik Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik Baik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau sudah kita tahu wajibnya cinta kepada Rasul dan hukum mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dibandingkan yang lain itu hukumnya adalah merupakan wajib dan tanda keimanan yang sempurna yang wajib yang apabila seseorang tidak memilikinya maka di, di dipastikan dia diancam dengan neraka. Sekarang kalau sudah kita pahami ini maka kita ingin meng, me, mengambil pelajaran agar tertarik dengan tema ini. Tadi kan terangkat berpikirnya para sahabat masuk surga karena mencintai Nabi. Maka bagaimana kita menumbuhkan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat bisa mencintai Nabi kenapa? Karena mereka melihat sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang sempurna, budi pekerti, fisik dan untuk fisik Pak, saya tidak bicara masalah fisik ada pertemuan kali ini. Untuk fisik Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dicela oleh para musuh-musuhnya dan dari fisik linya nggak pernah saking sempurnanya sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang agar kita mau mencintai Nabi agar kita tertarik untuk lebih mencintai Nabi dibandingkan apapun. Apa sih faidah mencintai Nabi? Yang pertama, orang yang mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dia cintai dibandingkan yang lain akan mendapatkan rasa lezat iman, rasa manis iman, sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda thalathun man kunna fi wajada halawatal iman tiga hal yang Barang siapa di dalam dirinya terdapat tiga hal, niscaya dia mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibandingkan selain keduanya. Lebih ia cintai dibandingkan selain keduanya. Wa an yuhibbal mar la yuhibbu illa lillah. Mencintai seseorang dia tidak cintai kecuali karena Allah bukan karena komersil, bukan karena hanya kekerabatan, bukan karena hanya apa? Bukan. Tetapi hanya karena Allah. Wa an yakraha an ya'uda fil kuf kama yakraha an yuqdhafa finnar. Yang ketiga, orang akan mendapatkan manisnya iman, dia benci untuk masuk ke dalam kekafiran, untuk kembali kepada maksiat sebagaimana dia benci untuk diceburkan ke dalam neraka. Pak, kalau Bapak merasakan tiga ini, niscaya merasakan manisnya iman. Manisnya iman itulah yang disebut dengan surga dunia, yang tidak bisa dibayar. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibandingkan yang lainnya. Saya pernah mendapati seorang bertanya kepada saya, Ustaz, saya ingin bertanya tentang hutang. Emang kenapa Pak? Begini, ada orang berhutang kepada saya. Bolehkah saya menagih? Oh boleh Pak. Tapi fa'inkana du'usratin usratin ila maisar. Tapi menunggu sampai orang itu sanggup bayar lebih baik. Boleh Ustaz saya menagih? Boleh Pak. Tapi menghalalkan lebih utama. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, ada seorang yang kaya raya, kemudian banyak orang yang berhutang kepadanya, kemudian dia mengatakan kepada pembantunya, petugasnya, jika datang kepada engkau orang yang sulit bayar hutang, maka maafkan dia, bebaskan dia. La'allallahu an ya'fu anna. Semoga Allah mengampuni dan membebaskan kita. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lah." Maka Allah mengampuni dosanya. Berarti boleh Ustaz, lagi hutang. Iya boleh, tapi dengan tapi dua tapi tadi. Tunggu lebih baik atau dibebaskan sekali. Iya Ustaz, saya sebenarnya ingin membebaskan, tapi hutangnya besar. Saya bilang, Pak, hutang besar bagi Bapak yang di hadapan saya orang yang punya MMA, Dia jualan bensin di samping jalan. Apa maksudnya Pak? Jualan bensin di samping jalan. Punya SPBU. Jualan bensin di samping jalan. Punya SPBU Bapak punya berapa? Hutang berapa? Hutang mungkin 100 ribu, 50 juta pun Bapak mungkin bisa membebaskan. Apalagi bilang Bapak tadi kerabat. Bebaskan. Daripada mikir, iya saya ingin. Ingin sekali menunggu ataupun membebaskan. Tapi, tapi apa Pak? Saya kejar terus orang ini. Sudahlah bebaskan. Tapi hutang yang lumayan besar. Berapa Pak? 10 juta, 20 juta. Bapak punya MM juta. Punya miliar. ada beliau, hutangnya 2 miliar. Habis itu saya bilang, sebentar ya Pak. Kalau 2 miliar lumayan juga ya. Kalau saya jadi bapak, saya akan tuntut dia. Maka akhirnya saya katakan istikharah. Cintai Allah dan Rasulnya lebih utama. Dan di situ akan merajakan, merasakan lezatnya iman. Maka beliau mengatakan setelah beberapa lama kita ketemu di rumah makan, kemudian setelah itu beliau saya langsung panggil bapak itu. Apa keputusannya? Saya ingin lihat kekuatan dan manisnya iman. Beliau dengan sumringah mengatakan, dia untuk Allah dan Rasulnya. Dengan dua dunia. Itu lemah. An yakun Allah wa Rasuluh ahabba ilaih mimma siwahuma. Merasakan lezatnya iman. Kalau sudah dia lebih mencintai Rasulullah, mencintai Allah dibandingkan selainnya, dan tidak bisa digambarkan lezatnya iman tersebut. Tidak bisa dikatakan insyirahus sadar, hati yang lapang, nyaman, semanis gula nggak bisa. Lezat iman. Makanya Syekhul Islam mengatakan inna fi dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia terdapat sebuah surga yang belum pernah masuk ke dalam surga dunia, maka sulit baginya untuk masuk ke dalam surga akhirat. Apa itu surga dunia? surga dunia adalah manisnya iman. Tatkala dia punya kepentingan dunia, tapi kepentingan Allah dia lebih dahulukan. Tatkala dia punya hawa nafsu, tetapi hawa hak Allah dia lebih dahulukan. Itulah ada, ada rasa lezatnya iman. Contoh misalkan, Rasul Shallallahu yang berkaitan dengan harta juga. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya Ayu sadaqati a'zamu ajran. Sedekah apa yang paling besar pahalanya? Maka beliau menjawab, "Anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhsal faqra wa ta'mulul ghina." Kamu bersedekah dalam keadaan kamu sehat. Orang sehat itu biasanya ingin kemana jalan, ingin makan apa, minum apa sehat. Ya, Orang sehat begitu biasanya. Saya baru check up. Lumayan agak sempurna check upnya. Oh alhamdulillah di bawah semua. Alhamdulillah makan semuanya. Orang sehat begitu. Merasa sehat makan semuanya. Makanya disebutkan dalam hadis tersebut, kamu bersedekah dalam keadaan kamu sehat. Kenapa sehat? Karena sehat biasanya menimbulkan penyakit pelit, bakhil, kikir, pelit, medit, korek, Hmm, apa lagi tuh? Tetil. Yang bahasa Tulungagung eh apa? Apa namanya? Gunung Kidul tetil. Jelek semua, Inun intonasinya jelek ini. Bakhil karena memang sifat buruk dia. Ya, sahih syahid punya sifat bakhil. Kalau sudah sehat, biasanya punya sifat bakhil. Takut miskin, ingin kaya. Uh, empat ini terkumpul. Tapi dengan perasaan seperti ini, dia tetap bersedekah. Dia tetap menjalankan harta di jalan Allah. Maka di situ ada rasa lezat iman. Kenapa? Karena dia lebih dahulukan Allah dan Rasulnya Cinta mereka ber, kepada mereka berdua lebih didahulukan dibandingkan ingin kayanya, takut miskinnya. Di situ rasa lezatnya iman. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Faidah dan buah hasil kedua mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau bercerita, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal." Pernah seseorang mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang tersebut bersabda, berkata, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang paling penting itu bukan tahu kapannya, tapi persiapan ente apa. Wama ada talisa. Apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat? Orang tersebut menjawab, Ubbullahi wa rasulih. Cinta Allah dan Rasulnya. Dengan tegasnya dia mengatakan seperti itu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Fa innaka ma'a ahbab." Sesungguhnya engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Lihat, mendengar hadis ini, Anas bin Malik yang mendengar hadis ini beliau mengatakan, "Fama farihna ba'dal islam farahan ashaddu min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaka ma'a man ahbab." Maka kami tidak pernah bergembira setelah kami masuk Islam lebih dibandingkan kegembiraan kami mendengar sabda Nabi yang berbunyi fa innaka ma'aman ahbab sesungguhnya engkau akan bersama orang yang engkau cintai kemudian Anas bin Malik berkata fa ana beliau langsung mengatakan fa ana uhibbullah wa rasulah wa Aba Bakrin wa Umar radhiyallahu anhum fa arju an akuna ma'ahum wa illam a'malu bi a'mali Kata Anas bin Malik, aku mencintai Allah dan Rasulnya dan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma dan aku berharap bersama mereka meskipun aku beramal tidak seperti amal mereka amalku tidak seperti Abu Bakar tidak seperti Umar maka Bapak Ibu saudara-saudari di majelis ini kita katakan, فَنَحْنُ نُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ wa بَكْرٍ wa Umar عَنْهُمَا Wa narju an nakuna ma'ahum illam na'mal bi'amalik. Kita menyaksikan dan Allah melihat apa yang kita saksikan sekarang. Kita menyaksikan. Kita bersyahadat, bersaksi kita mencintai Allah dan Rasulnya. Dan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Dan kita berharap untuk bisa bersama mereka meskipun kita belum bisa beramal seperti amalan mereka. Allah ya, enggak pantas. Tidak pantas sebenarnya kita minta seperti ini. Makhluk banyak dosa. Makhluk banyak meninggalkan, melalaikan kewajiban. Tetapi Mudah-mudahan dengan kecintaan ini kita bisa bersama Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar nggak pantas pak, tidak pantas. Sunnah-sunnahnya banyak kita tinggalkan. Bukan hanya kita tinggalkan, kita tentang. Tapi ya Allah kami mencintai Nabi dan nabimu berkata almarhu ba'aban. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulmu ya Allah mengatakan seseorang bersama yang yang dia cintai. Kami mencintai Nabi Rahmati kami agar bisa bersama Nabi Ibu kelak. Lihat ada sebuah riwayat menarik Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Ada seorang sahabat yang biasa Menolong dan membantu keperluan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yaitu Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami Beliau menyiapkan air wudhu, menyiapkan air, menyiapkan tempat wudhu dan semisal. Kemudian kebiasaan dan ini akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kepada Rabi'ah, "Sal. Wahai Rabi'ah, minta." Minta. Ini akhlak Nabi, membalas jasa. Diberi diberi, beliau balas. Beliau tidak memiliki apa-apa, tapi beliau memiliki doa yang apabila beliau berdoa dikabulkan oleh Allah. Makanya beliau mengatakan kepada Rabi'ah, "Mintalah, minta." minta. Minta, aku akan berdoa kepada Allah dikabulkan oleh Allah. Maka Rabi'ah mengatakan apa? As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku memohon agar bisa juga menemanimu di surga. Rabi'ah ditanya oleh Rasulullah SAW Allah ghaira dzalik, ada yang lain Rabi'ah. Kata Robiah mengatakan dua ada. Cukup itu. Lekat menemani engkau di dunia, bagaimana di surga? Kedudukanmu di surga tidak akan pernah didapati oleh manusia manapun. Maka sebuah kecerdasan dari seorang Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu an bahwa beliau tidak akan pernah dapat kedudukan seperti kedudukannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika beliau menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam berarti beliau bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Kami banyak dosa. Maksiat melalaikan kewajiban meninggalkan yang wajib, melakukan maksiat. Tidak pantas kami minta untuk bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, moga dengan cinta kami kumpulkan kami dengan nabi Sungguh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Ya Allah, fa inna kama man ahbab. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Kita berdoa kepada Allah. Allahumma Inna la nuhibbu nabiyak. Wahai Allah sesungguhnya kami mencintai Nabi engkau. Fajma' wahsyurna ma'ahum fi jannatika jannatin na'im. Maka kumpulkan kami bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surga. Sebenarnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apa yang akan kita hadapi di hadapan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wahai fulan, ini sunnahku. Kenapa engkau tinggalkan? Wahai fulan, ini laranganku kenapa kau kerjakan? Sebenarnya tidak pantas kita ingin kumpul dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam umat durhaka. Akan tetapi kita ingin mungkin dengan cinta ini kita bisa meraih bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang di menit-menit yang terakhir ini saya akan menyebutkan bagaimana sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilihat oleh sahabat-sahabat yang dengan melihatnya tersebut orang akan cinta. Sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah bahwa Imam Nawawi rahimahullah taala bercerita atau menjelaskan kenapa para sahabat Rasulullah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga sebab yang mereka dapati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiga sebab. Yang pertama, husnu khalqil qatihi. Ya, karena anak dijaga ya. Yang pertama yaitu baik akhlaknya. Jangan dimarahi mereka. Dijaga saja. Karena biasanya anak-anak ya seperti itu jalan lari. Kalau nggak jalan nggak lari, ente sakit ente. Hanya sakit ya. Ya, jadi kebiasaan memang seperti itu. Baik. Perhatikan Imam Nawawi menjelaskan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dicintai oleh oleh para sahabatnya disebabkan tiga hal. Yang pertama, husnu khilqati baiknya penampilannya. Baik penampilannya, seperti yang saya katakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah dicela oleh musuh-musuhnya, apalagi kawannya, sahabatnya, berdasarkan fisiklinya, nggak pernah senantiasa benar-benar sempurna dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saya Sayangnya kita pada kesempatan kali ini tidak menceritakan tentang fisik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti insya Allah pada kesempatan yang lain atau dibahas oleh ustadz-ustadz yang lain. Yang kedua, Para sahabat sampai benar-benar mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Lebih kecintaannya dibandingkan apapun, bahkan orang tua. Kalah dibandingkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu banyak di depan e, cerita-cerita yang kita akan bahas nantinya. Saya akan sebutkan nantinya bagaimana para sahabat Nabi seorang perempuan kehilangan saudara laki-laki, suami, bapak, kemudian kehilangan anak laki-laki. Empat orang yang merupakan sandaran hidup seorang perempuan di peperangan Uhud tetapi masih bertanya, "Ma fa'ala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Apa yang didapati oleh Rasulullah? Bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian para sahabat mengatakan, "Innahu amamaki." Dia beliau sekarang ada di depanmu hidup. Mana? Pegang bajunya. Sampai perempuan tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka jalal." Wahai Rasulullah, biarkan Suamiku meninggal, biarkan bapakku meninggal, kakakku meninggal, anak laki-lakiku meninggal. Seluruh musibah yang aku dapati set, set, setelah aku mengetahui engkau masih hidup, seluruh musibah itu rendah, hina, tiada artinya. Kok bisa sahabat sampai seperti itu? Lebih mencintai Nabi Muhammad SAW. Sebab yang kedua, husnu akhlatih baik akhlaknya dan itu yang akan kita bahas nanti. Yang ketiga yaitu husnu hadiyati, baik pemberiannya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau baik pemberiannya. Bagaimana tidak baik? Lawang yang beliau berikan kepada kita adalah petunjuk jalan yang lurus, Inna hadza sirati mustaqiman fastabi'u. Ini jalanku yang lurus kata Rasulullah SAW. Ikuti. Itu yang ditunjuki oleh Rasulullah. Itu hadiah dari Rasulullah SAW kepada kita. Bagaimana kita tidak cinta? Maka kita ingin bahas dari tiga poin ini poin yang kedua tadi. Husnu akhlaqi yaitu baik akhlak Nabi Muhammad SAW karena dengan mengetahui tersebut kita akan semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ambil beberapa riwayat tentang baiknya akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilihat dari beberapa sisi, yaitu baiknya akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam satu sangat pengasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Punya sifat rahmat, kasih sayang yang sangat luar biasa. Dan memang Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat dalam ayat surat Al-Anbiya ayat 107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Sebagai rahmat untuk alam semesta. Ini menunjukkan bahwa nanti memang sikap Rasul SAW penuh dengan rahmat dan sedikit poin ketika kita membahas tentang kasih sayang Rasulullah maka coba amalkan nanti dalam diri kita sehari-hari bukan hanya sekedar mengetahuinya Kemudian kita mencintainya, betul, itu baik sudah. Itu jalan kita dan itu memang kerangka berpikir dari tema kajian ini. Para sahabat masuk surga, masuk surga karena melihat Rasulullah, mereka mencintai Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mereka mencintai Nabi? Karena mereka melihat sosok Rasul SAW dengan akhlaknya, dengan fisiknya, dengan pemberiannya. Betul, sudah bagus. Tetapi alangkah bagus lagi ketika kita mengetahui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sifat rahmat, kasih sayang, maka kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalil yang lain, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sifat kasih sayang dalam surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin linta lintalahum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lam fadhu min hawlik. Artinya dengan rahmat dari Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, kamu akhirnya berbuat lembut. Ini salah satu aplikasi rahmat, kasih sayang, lembut dengan sesama, dengan sahabat-sahabatnya sangat lembut. Bahkan nanti akan saya sebutkan riwayatnya sampai lembut dengan orang gila. Kasih sayang dengan orang gila itu dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Walau kunta fadlan, kalau sekiranya engkau wahai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam fadlan keras, al qalbi apa namanya? keras hati, kasar, fadlan itu kasar, al qalbi keras hati, lam fadlu min hauli. Orang akan orang akan Eh, me, menjauh darimu. Dan ini modal salah satu modal untuk bergaul. Lembut, tidak kasar, tidak sangar terhadap orang. Sekarang Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan kepada kelembutan. Hadis dulu. Sebelum kita melihat contoh praktek langsung beliau tentang kelembutan, tentang rahmat, tentang kasih sayang. Hadis beliau diantaranya hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam kitab Al Adabul Mufrad ya dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yarhamun nasa la yarhamullah." Siapa yang tidak rahmat, tidak kasih sayang terhadap manusia, niscaya Allah tidak akan merahmatinya dan tidak akan kasih sayang kepada dia. Dalam ayat hadis yang lain, riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, "Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama." Orang pengasih maka akan dikasihi oleh Allah. Yang tidak mudah marah, tidak mudah kasar, tidak mudah berkata-kata kotor, keji, dan orang beriman itu tidak suka mencela. Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahishil badi. Orang beriman itu bukan orang yang suka mencaci, mencela, berkata kasar, berkata keji. Dan mohon maaf kepada Bapak Ibu yang lisannya masih kadang-kadang ih sumpret nih, ih kampret nih. Itu coba dibiasakan untuk dirubah Ya, ih bolot amat lu. Itu kan latah yuk. Paham maksud saya, Pak? Itu latah. Latah dia tidak kadang-kadang tidak menginginkan tapi keluar sendiri karena kebiasaan. Maka kebiasaan bisa dirubah dengan kebiasaan lagi. Dirubah. Ya. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasih orang yang di bumi, niscaya Allah akan mengasihi kalian. Sekarang Bapak Ibu saudara-saudari lihat bagaimana bentuk kasih sayang dan rahmat Allah terlihat dari tawadhu beliau. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu an bercerita, "Anna imra'atan kana fi 'aqliha syai'." Ada seorang perempuan di akalnya itu ada semacam kegilaan. Faqalat Lalu perempuan ini berkata, Ya Rasulullah innali ilaika haja. Wahai Rasulullah, saya ada perlu denganmu. Orang agak uh, senewan, gila gitu di, di, di otaknya. Mengatakan kepada Rasulullah SAW, aku punya keperluan denganmu, wahai Rasulullah. Bakala, lihat Rasulullah SAW bersama. Ya Umma Fulan. Wahai Umma Fulan, unzuri. Ayya asikati syikti. Wahai Ummu Bulan, silakan cari gang mana yang engkau ingin ketemu denganku. Hatta aqdiyalaki hajati. Sampai aku bisa menyelesaikan keperluanmu. Faqala ma'aha fi ba'di turuq hatta faragat min hajatiha. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya berduaan dengan perempuan tersebut yang akalnya agak sedikit kurang tadi sampai selesai dia ngomongnya didengarkan oleh Rasulullah Shallallahu Lihat bagaimana para sahabat tidak cinta kepada orang seperti ini. Kemudian riwayat yang lain Salah satu bentuk kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya diantaranya yaitu kasih sayang beliau kepada anak kecil. Di antara riwayat yang menunjukkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kasih sayang terhadap anak kecil adalah riwayat ketika beliau datang sholat mengimami para sahabat membawa Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti biasa, sujud. Sujudnya lama. Kemudian orang tersebut. Para sahabat yang di belakang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saking lamanya sujud dan waktu itu syariat masih bisa berubah-ubah karena kita tahu ada syariat namanya nasah mansuh dihapus dihapuskan penghapus ada syariat yang kadang-kadang diangkat diganti dirubah karena Nabi Muhammad SAW masih hidup para sahabat ini saking lamanya Rasul SAW sujud beliau mengangkat. ngapain ini lama banget sujud ngangkat kepalanya Oh, ternyata ada Hasan. Hasan lagi menunggangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Pak, sedang imam mengimami para sahabat, sholat wajib, nggak sembarangan. Kemudian setelah selesai sholat, sahabat yang tadi melihat sudah tahu sebabnya, nunduk lagi beliau, sujud lagi. Oh itu sebabnya, iya sudah, sujud lagi, tunggu sampai selesai. Sampai selesai sholat, para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, atau tapi sujud, hal hadatha laka syai? Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau terlalu banyak sujud terlalu panjang? Apakah ada suatu wahyu yang engkau dapatkan? Atau memang tata cara sholat begitu harus panjang sholatnya, sujudnya? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, Ma Tidak ada terjadi sesuatu apapun. Walakin, lihat. Tetapi, Inna benihada irtahalani. Ini anakku, yaitu cucuku, sedang menjadikanku sebagai kudanya. Subhanallah sedang menjadikanku sebagai kudanya sallallahu alaihi wasallam. Fakari itu lihat apa yang beliau sampaikan. Fakari itu an uqifahu hatta yaqdiya hajatahu minni. Maka aku benci untuk memberhentikannya sampai dia menyelesaikan keperluannya dariku. Sholat pak. Kalau kita lagi ada tamu, ha? anak macam-macam, eh sana empeng Ustaz kebiasaan kayaknya dari gitu ya lihat Rasulullah SAW sedang sholat menghadap Allah sholat wajib imami para sahabat itu bentuk kasih sayang Rasul. Bagaimana para sahabat tidak mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lihat lagi, bahkan sampai kasih sayang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya kepada manusia, bukan hanya kepada anak dewa, orang dewasa, tapi sampai anak kecil, tapi bukan hanya kepada manusia saja, bahkan sampai kepada binatang. Rahmatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di antara hadis yang menunjukkan akan hal ini, hadis riwayat Imam Muslim dari Syaddad ibnu Aus radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai. Fa idza dhabhtum fa ahsinu dzibha, wa idza qataltum fa ahsinu al qitla wal yu'idda ahadukum syafratahu wal yurih jadhihatah." Sesungguhnya Allah telah menulis untuk berbuat baik dalam setiap hal. Ini pelajaran menarik bagi kita, Pak. Pelajaran menarik bagi kita. Insya Allah telah menulis agar kita berbuat baik dalam setiap hal. Apa maksudnya, Pak? Bukan hanya berbuat baik kepada orang lain, bukan hanya berbuat enggak, bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud pelajarannya adalah salah satu sifat orang beriman, karakteristik yang sangat terlihat dari sosok mukmin adalah apabila mengamalkan sesuatu teliti, telaten, benar-benar maksimal 100%. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu." Allah mencintai jika salah seorang mengamalkan sebuah amalan, dia mengamalkannya dengan telaten, dengan teliti, benar-benar maksimal enggak sekedarnya sekedar sholat sekedar zakat sekedar kurban akhirnya datang di hari kurban sapi setengah kambing sekedar ini enggak benar-benar maksimal ya jangan begitu juga dalam pekerja pekerjaan duniawi maksimal karena itu amanah ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Sebagian orang kadang-kadang maksimal cuma karena keperluan diri aja. Saya maksimal. Apa yang maksimal? Nyari istri yang maksimal. Ya. Lihat contoh nyata. Bagaimana Rasulullah SAW penyayangnya terhadap binatang. Dalam hadis riwayat Bukhari dari beliau bersabda, "Bainama rajulun yamshi fashtadda alaihi al-'atash, fanazala bi'ran fashariba minha, thumma kharaja fa idza huwa bikalbin yalhathu ya'kulu ath-thara min al-'atash." Faqala, "Laqad balagha hadha خفه ثم أمسكه amsakahu ثم thumma فسقى الكلب kalba الله له فغفر له فقالوا يا رسول الله inna لنا في البهائم ajran قال fi kulli kabidi radbatin أجر Nabi Muhammad SAW pernah bercerita, ketika seseorang beliau da, jalan, seseorang jalan, lalu orang ini sangat haus, lalu dia turun ke sumur, minum dari sumur tersebut, kemudian keluar lagi dari sumur. Ternyata setelah keluar dia melihat anjing menjulur-julurkan lidahnya. Dia makan dari pasir-pasir yang lembab karena saking hausnya. Dia nggak bisa turun ke sumur. Maka orang yang tadi turun kemudian minum kemudian dia naik tadi dia mengatakan ini anjing persis sepertiku tadi sangat kehausan. Maka akhirnya dia turun lagi, dia ciduk dengan sepatunya, kemudian dia minumkan kepada anjing. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka Allah mensyukuri, berterima kasih kepadanya atas perbuatannya tersebut, maka diampuni dosa-dosanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau kita berbuat baik kepada binatang, dapat pahalakah kita? Masa minumin anjing? Anjing makhluk paling najis bagi kaum muslim anjing. Air liurnya mughalladhah. Najis mughalladhah, najis yang berat. Kita minumnya apakah kita dapat pahala? Lihat. Kasih sayang Rasul. Beliau mengatakan fi kulli kabidin raghbatin ajrun. Setiap rongga perut yang diisi dengan sesuatu yang mengenyangkan maka akan mendapatkan pahala termasuk di dalamnya memberi makan kepada binatang, memberi minum kepada binatang, maka berterima eh, apa, bersyukurlah kepada orang-orang yang hatinya lembut, yang mempunyai rahmat kasih sayang. Contoh yang lain, dan ini contoh langsung. Kalau tadi cuma sabda Rasul, ini contoh langsung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Jabir radhiyallahu anhu beliau bercerita, "Anna Nabi sallallahu Alaihi Wasallam murra alaihi bihimarin qad usima fi wajib Dilewatkan kepada Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam seekor himar. Himar itu juga binatang yang rendah di dalam agama Islam. Himar yaitu keledai. Keledai betul ya, bukan kedelai ya. Keledai. Sudah dilukai di wajahnya di wajah Imar tersebut sudah diberikan tato sampai luka di wajahnya. Fakal. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, Ama balagakum anni la'antu man wasamal bahimah. Apakah belum sampai kepada kalian bahwa aku telah melaknat orang yang membuat tato pada binatang fi wajhiha di dalam wajahnya au darabaha fi wajhiha fanuhiya an atau memukul binatang di mana di wajahnya maka setelah itu dilarang melakukan wasmah tato melukai binatang di wajahnya nggak boleh ini bentuk rahmat kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain. Saya ingin mencarikan tentang oh iya, mencarikan tentang kasih sayang Rasul SAW kepada semut. Dalam hadis riwayat Imam Abu da, Imam Ahmad dari Abdurrahman bin Abdullah dari bapaknya. Beliau bercerita radhiyallahu an. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kita bersama Rasul SAW dalam sebuah bepergian. Fantalaqa kali hajati. Maka beliau pun waktu itu pergi untuk buang air besar. Ya, pergi menjauh dari manusia. Faraina khumratan ma'aha farkhan akhadna farkhaiha Faja'atil humratu faja'alat tafrushu faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala man fajja'a hadhihi biwaladiha ruddu waladaha ilaiha Artinya beliau akhirnya melihat seekor di sini disebutkan humrah himar yaitu seekor keledai yang dipisah dengan anaknya dipisah maka Rasulullah SAW mengatakan, manfajahani fajjahani biwaladia." Siapa yang memisahkan anak uh, keledai ini dengan anaknya? Kembalikan anaknya kepada ibunya. Nih, yang sering memisahkan anak kucing dengan ibunya. Ya, ini termasuk tidak kasih sayang. Wara'a qaryatan Beliau melihat rumah semut. Qad harraqnaha kami sudah membakarnya. Fakal. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya, Man harraka hadih? Siapa yang membakar ini? Maka para sahabat menjawab, Kulna nahnu. Kami berkata, kami wahai Rasulullah. Kala innahu la bagi an yu'adziba bin nar illa rabbun nar. Tidak pantas seseorang menyiksa dengan api kecuali yang memiliki api. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis waktunya. Baru cerita tentang rahmat. Ya. Itu panitia mintanya siang sih. Baik, lihat lagi. Setelah kita mengetahui tentang rahmat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita ingin tahu akhlak yang lain, yaitu akhlak dermawannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, silahkan jika ada pertanyaan dikumpulkan nanti kita akan lihat dermawannya Rasulullah. Jangan berpikir kedermawanan Rasulullah bukan hanya dengan harta, tetapi juga dengan yang lainnya kita akan baca beberapa hadis. Di antaranya hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari. Abdullah bin Abbas bercerita, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan Sebelum saya lanjutkan, mendengar cerita Nabi Muhammad SAW tadi kasih sayangnya, maka orang-orang yang suka temperamental, terutama terhadap istri, suami-suami yang keras, ya, terhadap istri ya ya saya ini beberapa kali saya sudah pesankan eh, kemarin di Bekasi kemudian di uh, kemarin tadi malam di Masjid Al Barkah. beberapa kali saya pesankan suami yang lebih pantas untuk ngemong istri Suami yang lebih pantas untuk lebih memahami sang istri. Jangan Anda minta istri Anda memahami Anda. Kita yang lebih pantas untuk memahami istri, lebih dewasa dibandingkan istri. Lihat hadisnya, ayatnya surat An-Nisa ayat 19. Wa nabil ma'ruf. Gauli istrimu. Ini redaksi kepada siapa? Suami. Gauli istrimu dengan baik. Semenjak ini sudah tinggalkan perkataan seorang suami. Mau nggak? Nggak mau sudah. Ini tinggalan itu. Gak ada lagi kamusnya. Yang sudah ngaji, tinggalkan itu. Ya? Mau? Kalau mau, iya. Kalau nggak mau, ya sudah. Tinggalin itu. Itu tidak asyiruhunna bil ma'ruf. Suami yang lebih ngemong dibandingkan istri. Ya, kemarin ada orang bertanya kepada saya, Ustaz di Bekasi kalau tidak salah, saya mendapati istri tulalit Ustaz. Ya mungkin kenyataannya begitu Pak. Istrinya susah diajak Diajak bersih rumah dua tiga hari, iya. Habis itu seperti kapal pecah lagi. Susah untuk diajak bersih, Ustaz. Gimana ini Ustaz? Maka saya bilang, saya jawab waktu itu, "A'anakallah Semoga Allah menolongmu. Bersabar atas istrimu. Nikmati tulalit istrimu. Itu yang saya jawab waktu itu. Nikmati keteledoran istrimu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Istamti' biha wa hiya ala iwaj." Nikmati istrimu dalam keadaan dia bengkok. Kalau dipatah, diluruskan maka akan apa? Patah, patahnya berarti apa? Cerai talak dan itu dibenci. Merupakan langkah syaitan. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi harus sabar. Ashiruhunna bil ma'ruf. Makanya Allah setelah itu mengatakan, "Fa'asa an taqahu syai'an wa Allah fihi khairan katsira." Kamu membenci mungkin sesuatu di dalam dirinya, tetapi Allah menjadikan yang lain-lain lebih dibandingkan wanita-wanita lain ada pada istrimu. Maka ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai ke istri ini? Hah? Kenapa tadi larinya? Saya lupa. Hah? Kasih sayang? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam enggak belum. Hah? Ada orang bertanya Bekasi habis itu? Nah, saya lupa ada itu kemana. Ya, yang jelas lihat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bertanya, saya eh, berkata, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Dan ingat dermawan di sini uh, iya ya masih berkaitan dengan rahmat tadi. Rahmat pun kepada istri. Makanya saya cerita tentang istri ya setelah ini setelah mendengar rahmat tentang kasih sayang Rasulullah SAW kepada manusia kepada orang gila kepada anak kepada binatang maka kepada kawan hidup lebih harus kasih sayang ya tidak ada ngangkat suara setelah ini tidak ada kasar tidak ada pilihan-pilihan keras mau nggak nggak mau cerai Sering banget begitu. Ya. Ada orang ini cerita aneh ke depan Suka-sukanya untuk mengungkapkan rasa cerai. Kata sang suami, kamu kalau mangap ah gitu di depan saya cerai. Bahasa Arab terong itu badinja, mangap. badinja. Maka sang suami nanya istrinya, Wahai istriku, hari ini masak apa? Istrinya diem Ini kalau saya jawab mangap saya cerai. Istriku yang kedua ini, kamu masak apa? Iya macam. Yang ketiga suaminya kesal. Kalau nggak jawab cerai. Kalau kamu sekarang tidak jawab cerai, dia bingung. Dijawab kena, nggak dijawab juga kena. Ini main-main dengan cerai. Maka setelah mendengar kasih sayang Rasulullah, coba Bapak Ibu saudara saudara Rasulullah SAW alaihi wasallam rukum, "Khairukum khairukum li ahli." Ya ini itu juga redaksinya kepada para suami. Sebaik-baik kalian wahai para suami adalah yang paling baik kepada istrinya wa ana khairukum li ahli aku kata Rasulullah yang kelakuannya paling baik terhadap istriku itu redaksinya kepada siapa suami atau istri suami maka ambil faedah bahwa yang lebih harus memahami siapa suami dibandingkan istri yang harus lebih bersabar, yang harus lebih dewasa, suami dibandingkan istri. Nih Bapak Ibu saudara-saudari. Dan harus peka-peka Pak terhadap istri. Kalau dia sudah dandan misalkan, ya harus dipu ya dipuji, bukan harus dipuji. Masa dia harus, Mas, saya pakai lipstick Mas, lipstick, puji, lipstick Mas, lipstick puji, masa begitu dulu? Ya. Coba peka empati dengan istri. Gitu. Kalau istri sakit, bawa berobat, satu, dua, tiga, Berobat terus berobat sambil berdoa. Jangan deh sudah kita sudah berobat tiga kali belum sembuh sembuh. Di belakang dia doa ya Allah cepat ya Allah cepat. Paham maksudnya? Cepat mati. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara lihat karena yang kedua, sifat yang sangat dominan dari Rasulullah, akhlaknya dermawan Karena ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailah min Ramadan فيدارسه القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling dermawan. Kalau ada kata komparatif, ini saya yang sering jelaskan. Ajwadu itu adalah paling uh, lebih dermawan. Kata komparatif yang menunjukkan kepada kelebihan ini, kemudian setelahnya nas manusia banyak, maka menunjukkan kalau digabungkan menjadi paling ter apa pak? Paling ter. Rasulullah adalah manusia yang paling terdermawan. Gitu. Terjemahannya seperti itu. Ya, paling paling paling dermawan. Beliau lebih dermawan kalau lagi bulan Ramadan. Ketika Jibril alaihissalam menyampaikan Al-Quran kepada beliau. Bertadarus dengan Jibril. Kemudian Abdullah bin Abbas menceritakan bagaimana dermawannya Rasulullah. Wa kana fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min rihil musal. Rasul sallallahu alaihi wasallam dermawannya itu lebih dermawan dibandingkan angin mengalir. Para ulama menjelaskan ini, Pak. Apa maksud angin mengalir? Apa Pak? Hah? Tidak pernah putus. Dermawannya terus. Bapak tidak akan pernah dapati orang yang kalau diminta sesuatu mengatakan la, enggak. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah mengatakan tidak kalau diminta. Dan itu memang sikap orang yang mendapatkan kebajikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan untuk sesuatu yang paling dia cintai. Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu." Kalian tidak akan pernah mendapatkan kebajikan sampai kalian menginfakkan yang kalian cintai. Saya sering menyinggung ibu-ibu yang dibawa kalau ada ibu-ibu bawa tas bagus, wah bu bagus banget tasnya pengen deh. Yuk itu sunahnya langsung kasih itu. <laughs> Akhirnya besok-besok nggak bawa tas yang bagus. Lihat, kita ambil contoh sekarang bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sangat dermawan. Contoh langsung, Di antara contoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dermawannya beliau yaitu hadis tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lihat dermawan ini bukan hanya dengan harta saja. Likulli nabiin da'watun mustajabah. Setiap nabi mempunyai doa yang dikabulkan oleh Allah. Artinya ada kesempatan dari seorang Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain ada doa yang pasti dikabulkan oleh Allah. Tapi karena beliau dermawan, apa? Qad semua nabi itu sudah mengambil uh, bagiannya masing-masing. Sudah digunakan. Ada doa, ada tiket untuk doa yang dikabulkan. Semua nabi sudah menggunakannya masing-masing. Fastujibalah. Maka dikabulkan doa-doa nabi-nabi tersebut. Faja'altu laki tapi lihat dermawannya Rasulullah. Faja'altu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah Lalu aku jadikan doa yang dikabulkan tadi, tiket doa kabul tadi sebagai syafaat untuk umat ya hari kiamat. Sedermawan ini pantaskah kita tidak mencintainya? Sedermawan ini begitu memperhatikan para sahabat, umatnya pantaskah kita untuk bermaksiat atas perintah-perintahnya. Sedermawan ini pantaskah kita untuk mencela sunnahnya? Syafaat ya. Syafaat untuk umatku. Orang Pak kalau kasih sayang itu dia akan memikirkan bukan hanya sekarang, nanti. Lihat kasih sayangnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terlihat dari dermawannya beliau. Kemudian ada cerita yang menarik yang lain yaitu bahwa tidak pernah ada orang sebagaimana saya, saya, saya sebutkan, tidak pernah ada orang yang ditanya tentang sesuatu dari perkara dunia mengatakan tidak kecuali siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah ada. Jauh bang. Tidak pernah ada. Yang ada sebagian dari orang adalah apabila bukan minta, minjem, ngutang. Yang datang keluarga, kemudian dia minjem bukan minta, minjem artinya ini dibalikkan, minjemnya sedikit, Kemudian nanti minjem itu pun tidak setiap waktu, kapan sangat diperlukan baru dia minjem. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, orang seperti ini masih berpikir dikasih nggak hutangan, kasih nggak pinjaman. Ini beda dengan Rasulullah. Masuila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Saya qat faqala la tidak pernah Nabi Muhammad SAW ditanya tentang sesuatu apapun, beliau mengucapkan la tidak. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari, pernah suatu ketika seorang perempuan datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan perempuan tersebut membawa surban yang ditenun. Maka perempuan tersebut berkata, nazattuha biyadi li aksuaha aku membuat kain ini dengan tenunanku sendiri dengan tanganku agar aku memakaikannya رسول Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha wa labisaha. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima menerima hadiah tersebut dari seorang siapapun. Dia tidak mem- beliau tidak memikirkan siapa yang beri hadiah, apa yang dikasih hadiah. Beliau terima, beliau pakai. Ini menunjukkan akhlak yang baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian orang pak dikasih hadiah oleh orang yang mungkin derajatnya di bawah. Ah, sampai rumah dilempar. Enggak, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti itu. Dan itu termasuk sikap dermawan dengan akhlak baik. Ya, itu termasuk sikap dermawan dengan akhlak yang baik. Lihat lagi dermawannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah. Nabi Muhammad SAW kemudian mengatakan, nah, Orang tersebut minta surbannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fadakhala manzilahu fatawaha wa biha ilaihi. Maka Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam rumahnya, menggulung kainnya kemudian mengutus seseorang untuk membawa kain tersebut kepada orang yang minta tadi. Faqala lahu ba'du sahabah ma ahsanta labisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha thumma sa'atu wa alimta anna annahu la yaduddu sa'ilan subhanallah. Jadi gini ceritanya, ada seorang sahabat minta kepada Rasulullah sebuah kain. Sebuah kain Kemudian Rasul SAW orang yang tidak pernah menolak kalau ada yang minta perkara dunia pasti dikasih. Maka beliau melipat kainnya, kemudian beliau utus seseorang untuk pergi membawa kain tersebut kepada orang tersebut. Sahabat yang lain mengatakan, "Uh, bagus ya." Kalau bahasa kita begitu. Bagus ya, kamu minta kain, sudah tahu Rasul SAW nggak nggak punya kain kecuali itu, dan sudah tahu Rasul SAW sifatnya kalau diminta tidak pernah menolak, Bagus ya kamu minta. Paham ceritanya, Pak? Maka kata-kata bagusnya itu bukan bukan pujian tapi apa? celaan. Ini wallahi ma labistu ma sa'altu li, li albasaha. Inna ma sa'altu li takuna kafani. Demi Allah. Aku minta bukan untuk memakai agar menjadi kain kafanku, kain yang pernah dipakai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada yang diperbolehkan untuk melakukan seperti ini kecuali bekas dari siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak cukup waktunya. Habis waktunya saya harus ke bandara pesawat setengah lima. Mudah-mudahan doakan enggak cukup apa? Doakan cukup waktunya. Saya jawab beberapa pertanyaan, mudah-mudahan bisa mewakili pertanyaan yang ada. Bolehkah kita berharap masuk surga untuk bertemu anak yang sudah mendahului kita? Maka jawabannya berharap masuk surga. Apapun nanti bisa dikabulkan, apapun. Mau apa? Bertemu dengan siapa? Saya kemarin tadi malam dengar kajian di radio Ustaz Maududi Hafizahullah Ta'ala Sebagian ibu-ibu bertanya Ustaz saya ingin Kalau saya masuk surga Kira-kira saya bisa bertemu dengan suami saya lagi enggak Bu kata beliau Sudah deh jangan mikir itu Masuk surga dulu Masuk enggak surga Itu dulu yang dipikirin Oh bener saya bilang ya maka minta surga di surga bu ya di surga pak ya tidak ada rasa sedih iri dengki capek marah nggak ada semuanya senang la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba tidak pernah di dalamnya terdapat perkataan buruk, dusta, nggak ada. Semuanya indah, semuanya nikmat. Ingin bertemu dengan Allah, ingin bertemu dengan anak, maka asalkan masuk surga ketemu. Ya, maka yang paling bagus adalah berdoa agar bisa masuk surga dan tentunya dengan doa dan amal. Wallahu Apakah benar bila pasangan suami istri yang sudah bercerai bila ingin rujuk lagi harus dengan syarat menikah lagi dengan orang lain? Ini pembahasan panjang. Ada namanya talak rujuk. Ada namanya talak bain sugro, ada namanya talak bain kubro. Talak rujuk adalah seorang suami mentalak istrinya setelah istrinya bersih dari haid dan belum digauli, belum disentuh apa-apa, lalu dia talak. Dan itu talak yang pertama, itu disebut dengan talak rujuk. Istri yang seperti ini bisa dirujuk oleh suaminya bisa kembali oleh suaminya dalam batasan waktu tiga kali haid. Kalau seandainya dalam batasan waktu tiga kali haid belum dirujuk oleh suaminya, maka dia masuk kepada talak bain. Suaminya tidak bisa merujuk istri tersebut kembali kecuali dengan nikah yang resmi lagi. Talak bain sugro namanya. Nikah resmi maksudnya ada mahar, ada saksi, ada uh, wali, ada uh, ijab kabul, ada mempelai, dua mempelai. Ya, itu talak bain sugro. Kalau dia talak, ternyata dia rujuk kan tadi? Rujuk. Talak itu pak bagaikan kita punya tiga kartu. Kalau sudah dipakai, saya talak kamu. Berarti habis kartu yang pertama, nggak bisa kembali. Yang kedua, saya talak kamu. Nah, berarti habis. Tinggal yang ketiga. Nah, kalau dia rujuk ya lagi, kemudian ternyata dalam perjalanan cerai lagi, berarti sudah berapa? Sudah berapa? Dua. Dua. Cerai, dirujuk. Kemudian talak lagi, berarti berapa? Dua. Tinggal satu. Sama prosesnya dua begitu begitu juga. Kalau dua, ya, maka dia punya masa iddah tiga kali haid. Ini berhak sang suami untuk merujuknya. Dan sang istri tidak berhak, tidak boleh menerima laki-laki lain sebelum masa iddah habis. Kalau masa iddahnya habis, suami ingin rujuk lagi boleh, tapi dengan nikah yang resmi lagi. Ada mahar, ada saksi, ada wali, ada e, mempelai, ada ijab kabul. Kalau sudah talak yang ketiga, kemudian rujuk lagi ternyata. Ditalak lagi oleh suaminya, maka habis kartunya. Wanita yang ditalak tiga tadi, dia menunggu masa iddah. Setelah itu, dia bisa menikah dengan laki laki Suami yang pertama tadi tidak bisa menikah dan merujuk istri tadi kecuali sang istri menikah dengan laki-laki lain. Nikahnya pun bukan main-main. Nikahnya cinta karena cinta. Ya, nah itu namanya uh, talak ya. Wallahu a'lam. Apa hukumnya bila menikah lagi dalam keadaan masa iddah? menikah lagi dalam keadaan masa iddah. Tidak boleh menikah lagi dalam keadaan masa iddah. Maksudnya perempuan menerima pinangan lelaki lain dia dalam masa iddah nggak boleh. Kenapa masa iddah itu fungsinya banyak? Yang pertama untuk istibra rahim, untuk membersihkan rahim. Jangan-jangan masih ada benih-benih sperma dari laki-laki eh, suami sebelumnya. Ternyata dia menerima laki-laki yang lain, maka nanti hidungnya mungkin suami pertama, telinganya suami kedua, bibirnya suami ketiga. <laughs> Iya makanya itu istibra harus membersihkan. Yang kedua, faidah masa iddah adalah untuk memikirkan. Sang suami bisa merujuk, oh saya sepertinya ya saya benci sekali. Ternyata suatu ketika pergi ke mall kok terlewat ada bayangan. Saya pernah melihat bayangan itu. Oh ternyata istri saya yang dulu CLBK celebek Akhirnya rujuk lagi Siapa yang tahu Nah ini Mas Saidah untuk itu Ya, Mas Saidah untuk merujuk kembali. Kalau sudah masuk ah, habis Mas Saidah baru ya, baru baru setelah itu bisa membuka diri ya buat papan pengumuman masa idah habis <laughs> enggak enggak begitu <laughs> yang bercanda itu Allah Apakah doa Nabi Zakaria mohon anak yang saleh apakah hanya dibaca sebelum mempunyai anak atau apakah bisa efektif dibaca ketika anak kita sudah remaja? Maka bisa dibaca ketika anak kita sudah remaja. Robbana hab lana min ladunka Efektif juga ketika anak kita sudah remaja. Wallahu Saya mau bertanya di manakah yang membedakan Anda atau di manakah batasannya antara memuji Rasulullah dengan berbuat hulu terhadap dirinya? Wah, ini satu kali kajian satu kali kajian gulu terhadap Rasul. Saya sebenarnya salah satu kajian tema kajian yang ingin saya sampaikan di Jakarta pada kunjungan kali ini salah satunya adalah tanda tidak cinta Nabi. Ada tanda tidak cinta Nabi. Kalau tanda cinta Nabi kan sudah banyak contohnya. Ini tanda tidak cinta. Salah satunya adalah berbuat hulu. Hulu diantaranya yaitu memuji-muji terlalu berlebihan. Seperti misalkan di dalam kasidah burda. Di situ disebutkan Ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hudusil hadithil amimi saya hafal karena dulu memimpin wahai makhluk yang paling mulia yaitu Rasulullah kepada siapa aku tidak memiliki seorang pun yang aku berlindung dengannya kecuali kepada engkau Nah, ini kan nggak boleh. Sepakat nggak nggak boleh? Sepakat nggak? Sepakat nggak boleh. Berlindung hanya kepada siapa? Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Qul a'udhu birabbil falak. Ya. Kemudian di dalam uh, eh, kasidah yang lain, wa min ulumika ilmul lauhi wal qalam. Dan termasuk ilmumu wahai Rasulullah, ilmu yang ada dalam kitab Lauhul Mahfuz. Nah, ini tidak boleh. Ya Allah, itu hulu termasuk hulu. Bagaimanakah orang yang tidak sulit untuk membayar hutang lalu kita tagih terus menerus sedangkan uang itu untuk modal saja kebetulan saya, kebetulan saya berjualan pakaian dikredit banyak orang yang berhutang kepada saya padahal saya sudah jatuh tempo yang sangat lama maka seperti yang saya katakan boleh menagih hutang Rasulullah SAW ditagih oleh para sahabatnya bahkan beliau mengatakan da'u para sahabat ketika ada seorang sahabat menagih ya bayar dengan suara yang keras Sahabat yang lain mengatakan langsung ingin marah, ingin memukuli si sahabat tersebut. Kata Rasulullah SAW, dah biarkan dia. Fa inna li sahibil haqqi maqalan. Yang punya hak berhak untuk menagih. Boleh, nagih itu boleh. Asalkan jangan bawa debt collector yang memukulin. Dan pekerjaan debt collector itu, ya kalau seandainya dia suka mukul haram, dan yang paling utama adalah menunggu orang yang sulit bayar bayar hutang. Ya boleh menagih, tidak mengapa. Dan pada ikhwah, hutang itu buruknya hutang. Meskipun kita kaya pasti tunda bayarnya. Itu buruk hutang. Itu karakteristik buruk hutang. Meskipun mampu bayar pasti ditunda. Dan itu berdasarkan hadis Rasul. maqlul ghani zulmun Orang yang menunda-nunda pembayaran terhadap orang yang kaya itu kezaliman. Lihat, menunda meskipun yang mengutang itu kaya, dia nggak perlu tapi ditunda, tetap kezaliman. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa menunda adalah termasuk daripada karakteristik orang yang berhutang. Maka jangan berhutang. Zaman sekarang semuanya hutang. Kredit itu kan hutang rumah kredit, mobil kredit, motor kredit, kalau perlu eh, eh, televisi kredit, kulkas kredit, kalau perlu celana dalam kredit. Itu hutang. Kalau mati sekarang gimana bau bayarnya? Cukup kiranya saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Mohon maaf banyak pertanyaan belum bisa dijawab. Tapi insya Allah nanti kita carikan waktu yang memang dari pagi lebih bagus dibandingkan siang, ya. E, tetapi mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dikumpulkan kembali dalam majelis-majelis ilmu di dunia.